Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Kita melanjutkan kajian fikih kitab al-hudud tentang khamr. Kemarin sudah dijelaskan tentang uh, tentang masalah apa eh, fase-fase uh, pengharaman khamr juga definisi khamr dan juga tentang narkotik sekarang haddu syaribil khamri. Had bagi peminum khamr. Al-fuqaha muttafiquna ala wujubi haddi syaribil khamri wa ala anna haddahu al-jaldu. Walakinnahum mukhtalifuna fi miqdarihi. Para ulama fiqih, para fuqaha sepakat wajibnya untuk menghad peminum khamr. Dan had bagi peminum khamr itu adalah dijilid, diderak. Akan tapi mereka berselisih tentang ukuran kadar deraan yang ditetapkan kepada peminum khamr. Di mana ulama-ulama mazhab e, eh, Hanafi juga Imam Malik berpendapat bahwa e, apa ukurannya, mikdarnya itu adalah sama nuna jaladah. 80 deraan, 80 pukulan. Imam Asy-Syafi'i mengatakan 40 pukulan. Dan Imam Ahmad ada dua riwayat. Satu riwayat mengatakan eh, uh, 80, satu riwayat mengatakan uh, apa eh, uh, 40. Dan yang 40 berdasarkan di sini uh, apa uh, ada ijma sahabat karena zaman Umar ibnu Khattab di mana para sahabat bermusyawarah tentang had peminum khamar dalam hadis uh, Anas bin Malik Utiya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisyari bil khamri fajaladahu bijaridataini nahwa arba'in wa fa'alahu Abu Bakrin falamma kana Umar istasyaran nas faqala Abdurrahman ibn Auf akhaful hudud samanun fa'amara bihi Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu eh, Rasulullah SAW didatangkan peminum khamar terus dijilid dengan dua jaridah dua apa pelepah kurma ya eh, kurang lebih 40 kemudian pada zaman Khalifah Abu Bakar juga demikian kemudian pada tatkala zaman Umar Ibnu Khattab beliau mengajak meminta pendapat para sahabat maka Abdurrahman Ibnu Auf mengatakan akhaful hudud sama nun had yang paling ringan itu adalah 80 maka Umar memerintahkan untuk apa dijilid 80 jilidan jadi di sini e, zaman Rasulullah 40, zaman Abu Bakar 40, zaman Umar 80. Nah, mana yang yang apa? Yang e, yang lebih utama? Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan jaladan Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'in wa Abu Bakrin arba'in wa Umar samanin wa hadza ahabu ilayya Rasulullah menjilid 40 Abu Bakar menjilid 40 dan Umar menjilid 80 dan ini lebih saya sukai. Maksudnya di sini e, tarjihnya adalah maksudnya menjama dua dua hal ini adalah bahwa hadnya adalah 40 sedangkan e, tambahan 40 lagi itu bagi orang yang sudah apa sering minum khamr. Jadi 80-nya adalah eh, 40-nya adalah takzir gitu. Kenapa? Karena tentunya yang dilakukan Rasulullah SAW itu adalah lebih ya, harus diikuti. Dan tidak mungkin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu menyalahi Rasulullah. Dan ini juga dihadiri para sahabat. Tentunya mereka tahu karena peminum Umar dijadi di hadapan umum. Makanya 40 adalah hadnya, sedangkan 40 adalah takzirnya bagi orang yang memang sudah sering. Adapun orang yang apa, yang baru sekali dua kali ya 40 jiridan. Adapun ada riwayat yang mengatakan bahwa kalau yang ke apa e, kelima ya, memerintahkan untuk e, memi, apa membunuh peminum khamar itu di dinasah atau yang yang apa keempatnya dalam hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhu eh, Rasulullah SAW mengatakan tentang peminum khamar, "Idza syariba fajlidu wa idza syariba as-saniyata fajlidu wa idza syariba as-salisata fajlidu wa idza syariba ar-rabi'ata fadribu unuqahu." Nah, kan ini kalau minum pertama kali jilidah, kedua kali jilidah, ketiga kali jilidah, keempat kali pengalihannya ini dinasah. Dinasah. Eh, pemerintah untuk membunuh peminum khamar. Itu kaitan dengan uh, ukuran uh, peminum khamar. Kemudian sekarang bima yasbutul haddu. Dengan apa had itu terbukti? Karena pembuktian kan di hadapan apa? Hakim di hadapan qadhi. Kan orang dituduh harus ada buktinya kan itu. Di sini wa yasbutul haddu bi ahadi ini had itu terbukti dengan salah satu dari dua hal. Pertama, al-iqrar, pengakuan si peminum, si pelaku. Kan dituduh kan, dia dipanggil, dibawa ke hadapan Kodi. Ditanya, apakah kamu minum benar kak? Bahwa kamu dituduh minum khamar. Kalau dia mengatakan apa? Iya, ya berarti sudah mengakui. Itu ikrar. Dan ikrar itu adalah apa? E, dalil yang paling yang paling kuat. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada ikrar adalah syahadatu syahidaini adlaini. Kesaksian dua laki-laki yang adil. Muslim yang adil. Dua orang. Kalau ada, ya berarti walaupun orangnya mengelak, umpamanya apa? Si peminumnya, saya tidak minum khamar. Tapi ada dua saksi muslim yang adil. Itu pengapa? Walaupun dia sumpah seribu kali sumpah, nggak diterima. Kalau sudah ada apa? Saksi, bukti. Karena e, kan dalam hadis al bayinatu alal mudda'i wal yaminu alaman ankara. Bukti wajib ditunaikan oleh orang yang menuduh atau mengklaim. Kalau tidak ada apa bukti, tidak ada saksi, tidak bisa menghadirkan saksi, berarti kan uh, apa tidak bisa apa uh, membuktikan maka si hakim menyerah, memerintahkan si apa si terdakwa untuk bersumpah bahwa dia tidak melakukan kalau sudah sumpah ya sudah jadi sumpah itu bermanfaat kalau tidak ada apa saksi karena yang paling kuat adalah saksi sumpah itu adalah posisinya lemah makanya sumpah itu tidak berlaku kecuali kalau tidak ada saksi Makanya kalau orang mengatakan ini sumpah, ini sumpah mana yang yang kuat? Kalau yang ada yang punya apa? Bukti. Yang punya apa? Saksi dua orang itu yang diterima. Kalau sumpah walaupun semuanya sumpah tidak diterima. Kalau sudah ada bukti. bahkan kan orang e, mengatakan, "Oh, ini kan sudah sumpah." Tidak diterima sumpah itu kebermanfaat lah, Pak. Kalau tidak ada bukti, kalau sudah ada bukti, ya sumpah tidak tidak manfaat untuk mengelak. Kemudian uh, ulama berselisih pendapat tentang apa? Tentang bau itu kan. Kan tadi sepakat kalau apa? Pengakuan atau saksi dua musim laki-laki yang adil. Sekarang kalau bau, baunya kok mulutnya apa? Seperti orang habis minum homer. Nah, apakah orang yang e, tercium bau homer di mulutnya, walau tidak dia tidak mengaku dan tidak ada saksi, apakah dikenakan had atau tidak? sini ulama berselisih pendapat dan pendapat yang apa? Yang rajih bahwa orang tidak dikenakan had dengan sebab mulutnya bau khamr. Kenapa? Karena bau itu ya apa? Mungkin bisa serupa. Kalau muntah gimana? Ya, kalau muntah berarti kan jelas ya Omar kan? Makanya um, um, uh, Utsman bin Affan tentang Walid ibnu Uqbah uh, Alif fikir satu Walid ibnu Uqbah kan jadan Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'in Abu Bakar arba'in wa Umar samanin Wah eh, uh, ahabu ilayya. Wa fi hadis uh, apa dalam hadis ini ada anna rajulan syahid alaihi annahu yataqa yataqayyau al-khamra. orang laki-laki apa bersaksi bahwa dia apa e, muntah Umar. Maka Umar uh, eh, Utsman mengatakan innahu lam yataqayyaha hatta syaribaha. Dia tidak mungkin muntah Umar kalau tidak meminum. Masa apa? E, muntah Umar udah minum apa? Minum kopi gitu kan. Tapi tetap kan, e, karena perlu pembuktian itu sebagai apa bahan untuk dipanggil itu kan. Kemudian syurutu iqamatil had, syarat penegakan had. Pada penegakan had e, peminum khamr itu ada syarat-syarat. Pertama, al-aqlu, akal. Karena orang yang tidak berakal tidak kena taklif Makanya orang yang apa gila tidak dikenakan had e, peminum khamr. Juga orang yang apa ma'tuh, orang idiot. Kemudian al-bulug, balik anak kecil tidak kena had. Karena e, Rasulullah SAW mengatakan rofi al-qalamu an salah satu. Anin naimi hatta yastayqidha wa anil majnuni hatta ya eh, ya akila, wa anis saghiri hatta yakbura. Jadi uh, apa pena takrib diangkat dari tiga orang, orang yang tidur sampai dia bangun, orang gila sampai dia sadar, anak kecil sampai dia besar atau sampai dia ikhtiram. Ini kaitan yang sifatnya hak pribadi diangkat pena itu. Tapi kalau hak yang sifatnya manusiawi, kaitan dengan hubungan orang lain, punya orang gila, orang tidur, anak kecil, umpamanya anak kecil e, ngerusak apa barang orang atau bunuh orang dosa tidak dikisah tidak tapi apa wajib mengganti kan itu atau bayar diat jadi maksudnya di sini kaitan dengan apa hak-hak yang kaitan pribadi dia tidak kena e, dosa tapi kalau hak manusiawi e, itu ada dendanya ada apa ada e, sanksinya jadi akal balik terus al ikhtiar. al ikhtiar itu lawan daripada ikroh, Dan mati atas keinginan sendiri bukan orang yang dipaksa. Karena kalau dipaksa Rasul mengatakan Inna Allah doa an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Allah menggugurkan dari umat ini apa? Al-khata' ya, salah, salah, nisyan, lupa, dan apa yang dipaksakan orang dipaksa itu kan untuk minum homer uh, apa dengan uh, kan uh, pem, dengan pemaksaan yang sifatnya apa uh, kan ada ikroh mulji itu kan kalau kalau tidak ikroh mulji membuat membuat kan apa boleh kan tapi kalau ikroh biar mulji tidak membolehkan tapi yang jelas uh, kalau kaitan dengan haram, haram gitu kan. Tapi kalau kaitan dengan had, had kan ditolak dengan sebab had. Kemudian yang keempat syaratnya al ilmu bi annama yatana waluhu muskirun. Tahu bahwa yang dia minum itu khamar. Tahu itu khamar itu kan, terus diminum karena had. Tapi kalau tidak tahu itu khamar, tahunya apa? Tahunya namanya apa? Teh itu kan atau apa sirup diminum itu tidak dosa dan tidak kena had. Tapi kalau tahu itu homer, tahu tapi tak tidak tahu itu haram. Tidak tahu homer haram. Kalau hidup di tengah kaum muslimin, tidak terima uzurnya. Jadi syaratnya tahu itu homer. Tidak disyaratkan tahu itu haram. Itu syarat penegakan had kepada peminum homer. Kemudian e, tidak disyaratkan orang penegakan had kepada peminum khamar itu status si peminum itu orang merdeka. Berarti hamba saya juga di di had tapi separoh hmm. daripada apa? Orang yang merdeka. Karena kaitan dengan zina juga e, wan, apa hamba saya hadnya adalah separoh orang yang merdeka. Allah mengatakan tentang pezina di kalangan budak fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal azab atas mereka para wanita budak eh, adalah separoh daripada hukuman orang apa e, mereka dikiaskan had-had yang lain kepada kepadanya kecuali had yang tidak bisa diparok kayak apa e, seperti ya e, kalau apa murtad itu kan bisa nggak ditaruh? Nggak bisa. Nah, jam juga kan tidak bisa. jadi nah, sini peminum umar berarti kalau hamba saya adalah separuh daripada orang merdeka. Kalau 40 berarti 20. Begitu juga tidak disyaratkan uh, uh, orang yang uh, menegakkan had pada peminum umar itu tidak disyaratkan statusnya sebagai orang muslim. Orang kafir pun kalau hidup di Darul Islam, baik dia sebagai orang kafir zimmi atau pendatang yang sifatnya apa? Datang untuk melancong atau mencari ilmu atau berniaga, dia minum homer, tetap dikenakan had. Jadi eh, apa orang kafir zimmi kena had homer juga. Dan juga kalau seandainya mereka tidak kenakan had apa? Ya selain itu kan haram dalam agama mereka juga ya. Dan juga supaya masyarakat Islam itu bersih dari perbuatan peminum khamr tersebut. Kemudian eh, hukum at-tadawi bil khamri, hukum berobat dengan khamr. Orang-orang jahiliyah dahulu mereka suka berobat dengan khamr. Nah, ketika datang Islam, maka berobat dengan barang yang haram itu tidak tidak boleh. Rasulullah SAW ditanya dalam hadis Tariq Ibn Suwaid uh, tentang apa anil khamri yasna'u halidawa eh, uh, eh, khamar yang dibuat untuk obat. Rasul mengatakan innaha laisat bidawa walakinnaha da khamr itu bukan obat tapi penyakit. Dalam hadis Muslim, Abu Dawud uh, dan yang lainnya. Jadi tidak boleh berobat dengan khamr. Kecuali kalau orang apa kehausan, ya, kehausan, orang yang dorurat kehausan, tidak ada air kecuali khamar itu apa dibolehkan karena dorurat bangkai saja apa boleh kan ketika kondisi dorurat kemudian kaifiyatu iqamatul iqamatil had tata cara penegakan had orang yang minum khamar ya eh, peminum khamar laki-laki itu kan dapat di eh, apa dijilid dengan apa bisawatin mu'tadil dengan apa eh, cemeti atau apa rotan lah gitu kan ya yang apa yang sedang bainal ghilzah wal khifah tidak terlalu keras tidak terlalu ringan juga tidak boleh pakai pakai besi itu kan atau pakai balok nggak boleh kan <laughs> tapi nggak boleh pakai apa pakai tambang juga kan pakai lidi tapi pertengahan laki-laki juga apa seperti eh, perempuan juga seperti laki-laki tapi dengan memakai pakaian ya tertutup tapi tidak terlalu tebal pakaiannya tidak terlalu tipis yang apa e, menampakkan aurat. Terus juga tidak boleh tegakkan homer pada musim sangat dingin sangat panas. Akan tapi pada eh, cuaca-cuaca e, yang sedang. Jadi ketika siang hari kan panas. Berarti ya waktu duha atau waktu asar. Terus juga tidak boleh ditegakkan homer, eh, eh had terhadap eh, peminum homer di saat dia sedang mabok. Tunggu sadar dulu. Nanti terasa kan? Atau saat apa? dia sakit. Saat dia sakit. Tunggu semua dulu. Terus kalau seandainya orang kena had, dikena had terus mati. Mati. Itu tidak. E, eh, istri baik imamnya, algojonya itu tidak kena apapun. Beda kalau seandainya takzir ya. takzir punya mati yaitu ada ada sanksinya.